الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أحكم الحاكمين أحسن الخالقين خير الرازقين أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah wa nafsiya wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Bapak-bapak, saudara jemaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas tetapnya iman Islam nikmat sehat wal afiat inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua dan alhamdulillah kita masuk ke satu bulan yang merupakan bahagian daripada bulan yang mulia Asyurul Hurum yaitu bulan Dzulqa'dah Nah lagi seminggu akan datang bahkan tidak sampai kita akan masuk ke dalam bulan Hijjah yang di dalamnya pada hari pertama sampai dengan 10 hari dari tanggal 1 bulan Hijjah sampai dengan tanggal 10 Nabi saw Alaihi Wasallam katakan mamin ayamin al-amal salih fihinna ahabu min hadil ayamil asyar tidak ada dibanding 10 hari ini 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah Insya InsyaAllah jatuh pada hari Selasa yang akan datang Para sahabat bertanya Wala bisa bisabilillah ya Rasulullah Sekalipun jihad bisabilillah tidak bisa mengalihkan amal pada bulan atau hari-hari ini Wala jihad bisabilillah Sekalipun jihad bisabilillah Illa rajulun Kecuali satu orang manusia Kharaja bisabilillah keluar berjuang di jalan Allah binafsihi wa mali dengan jiwa dan hartanya falam yarji' min dan syekh pulang gak bawa apa-apa jiwanya hilang hartanya habis ada orang seperti itu yang bisa mengalahkan amal pada hari-hari yang akan datang dorongan untuk berbuat baik adalah sesuatu yang merupakan bahagia daripada agama yang paling mendasar ketika orang kehilangan dorongan untuk berbuat baik dan kehilangan baik dalam diri untuk berbuat baik maka sesungguhnya kehilangan bahagian besar daripada keimanan kehilangan keimanan itu bermula dari jalan sebuah ilmu dari diri manusia apa yang disebut dengan ilmu musyuk ilmu untuk merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم riwayat Imam Abu Dawud dan yang lain diceritakan bahwa Rasulullah SAW lewat. Ketika beliau sedang lewat, melihat satu orang sedang sholat. Saat dia sholat, orang itu mengusap dia punya kening. Dalam bagian yang lain dikatakan dia menoleh ke kanan atau ke kiri saat sholat. Lalu Nabi kata betapa karannya hatimu paling dari hamba sekali. Tengok sekali lagi. Cuma katakan iltapa karannya abdi mahatai. Dua kali aku terpaling dari. Saat tiga kali kita lihat kita berpaling dari ذهب إلى قلبان mengetahui betapa itu manfaat buat kita. Ada sebuah cerita dalam Al-Quran. Cerita tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sudah sekian lama sudah tua belum punya anak. Doa sekian lama belum dapat anak. Allah katakan, "Wa oh, Zakaria idnala rabbahu, Rabbi la adarni pada wa la Ya Allah, Jangan tinggalkan, jangan biarkan aku hidup sendirian dan punya keturunan. Sementara Allah nah. berada yang maha baik dan memberi ahli waris, maksudnya anak-anak dan keturunan. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu itu? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa lahu zawjah. Aku terima itu doanya Nabi Zakaria. Aku berikan kepada seorang anak yang bernama Yahya yang kasih nama adalah Allah langsung. Namanya Yahya, tidak ada orang pernah namai nama itu. Dan diangkat dari seorang nabi. Wa aslahna lahu zawja. Allah perbaiki keadaan istrinya. Pada riwayat al-Imam Katsir dikatakan nada, mulailah dari sejak dulu. Wudhunya gunakan air yang terlalu banyak. Israf itu haram, berlebihan itu haram. Sekalipun itu hak air milik kita sendiri, air yang halal kita sendiri. Berlebihan itu haram, tidak boleh. Mulailah dari berwudhu dengan menggunakan air secukupnya saja, kecilkan kerannya, usapkan untuk tubuhnya dengan baik, berdoa masuklah ke dalam الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا نعم بالاتحاد والاعتصام بحمد الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من باب رحمة الله عن المحمد عبد الله صلاة على دائما بجواب رحمة الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak Saudara يوم mulia humanity.